وتبرئين المحسنين الصلاة يفتح علينا وعليهم فتوى العارفين واغفر لنا ولهم ويهدينا وإيهم ويطول أعمارنا وأمورهم بالطاعة والصحة والعافية وسع أرزقنا وأرزقهم ويكفي حاجاتنا وحاجاتهم ولأمالنا ما لهم واجعل بيننا بينهم مودة صادقة متواصلة مع الحفظ والعزبة من الزلات والعطاء في الدنيا والآخرة الفاتحة kenapa masih menggema pakai pakai sound gede tuh صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين sound gedenya jangan ente lihat masih gema ente harus pinter nah ente kontrol nah أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين جميعا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين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 محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أعوذ كلمة الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه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 Saya pengen sound kecil aja semuanya sound gede yang dimatikan karena skong gede itu gede yang besar ini dimatikan semuanya karena suaranya menggema semuanya yang gede dimatikan kita cukup yang kecil aja insya Allah ini baru kan kecil karena gemah menggema nanti seharusnya nanti cek dulu nah nanti selesaikan dulu nanti cek dulu sebelumnya nah, mulai tadi tidak cek masih sebelum dia datang dia cek sound gede dimatikan sound besarnya ditutup aja di sini masih bermaksud pada ya, ini sound kecil ini sudah cukup sound gede dimatikan dimatikan semuanya gede dimatikan kita perlu yang kecil aja ini tes tes tes tes tes tes yang gede tes ayo ini sound masjid nyala ya? Hah? Sound masjid, sound besar, sound nyala? Enggak? Atas enggak? Hah? Enggak, enggak nyala kan? Ya sudah. Ini yang gede matikan semuanya. Kita perlu yang kecil aja ini. Ini sudah cukup ini, nyebar kemana-mana ini. Sudah? Tes, ayo. Lebih enak kan? Nah, kan? Lagi, yang gede matikan semuanya. Yang gede dimatikan semuanya yang gede dimatikan semuanya sudah semuanya semua tanpa terkecuali di belakang juga dimatikan ayo semuanya masih ada yang belum semua nih khairuddin semua yang gede dimatikan karena yang membuat gaung itu ayo tes tes tes tes ini kayak ada ini. nah, belum semuanya berarti ayo sudah tes tes tes tes Ya belum kedengaran wilayah mana angkat tangan yang suaranya belum jelas cukup insyaallah baik bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh الحمد لله صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا ارزقنا محبة حبيبك سيدنا محمد اللهم يا ربنا ارزقنا محبة حبيبك سيدنا محمد اللهم يا ربنا ارزقنا محبة حبيبك سيدنا محمد واحشرنا يوم القيامة مع زمرته وتحت لوائه Allahumma ya rabbana Allahumma ya rabbana arzuqna tawbata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du mohon maaf yang gede dimatikan semuanya tidak ada yang dinyalakan selesai karena gemah nah, lebih enak tidak pakai yang gede karena kecilnya soalnya di telinga sudah yang gede dimatikan aja baik sudah mati so. Ini bukan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani ngomong tidak pakai mikrofon 20 ribu orang kedengaran. <laughs> ini niatnya belum benar. Gitu ketulusannya perlu sehingga kita masih perlu bantuan dengan suami semoga Allah memberikan keikhlasan kepada kita semua kita sudah banyak belajar ilmu kita sudah banyak belajar ilmu yang perlu kita tanya apa yang berubah dari kehidupan kita ada ilmu yang manfaat dan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Ia menjadikan seorang hamba itu semakin khusyuk kepada Allah dan takut melakukan kemaksiatan. Rindu melakukan ketaatan. Dan ketaatan yang sesungguhnya ini adalah maknawi bukan tak taatnya anggota tubuh akan tapi hati orang bisa saja dalam sholat kelihatannya khusyuk patuh kepada Allah akan tapi bisa saja hatinya kropos. orang bisa saja kelihatannya aktivitasnya adalah urusan kebaikan akan tapi hatinya kropos. dan orang munafik yang ada pada zaman Nabi SAW mereka juga melakukan sholat mereka juga beribadah akan tapi hatinya kosong dan apa yang menjadikan hatinya itu kropos ibadah akan tapi tidak bisa merasakan keledatan ibadah secara sesungguhnya tidak ada perubahan di dalam dirinya kelihatannya khusuk tapi khusuknya bukan khusan khusuk batin akan tapi khusuk anggota tubuh bisa orang action Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi Masya Allah akan tapi orang munafik juga demikian mereka melakukan sholat, mereka juga berpuasa, mereka beribadah, akan tapi hatinya kropos Dan orang munafik hakikatnya orang yang tidak punya iman secara sesungguhnya. Sehingga ada orang yang ingkar kepada Nabi Muhammad yang terang-terangan ingkar. Orang kafir keluarlah Abu Jahal. Yang kedua adalah orang ingkar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi ditutupi pura-pura masuk Islam. Nah ini kadar kemunafikan ini tingkatnya bermacam-macam. Ada tingkat seperti Abdullah bin Ubay bin Salul ada pada zaman sahabat Nabi itu ada satu orang munafik, Raisul Munafikin, imamnya orang munafik. Ada pada zaman Nabi SAW ya. Mereka kelihatannya sholat Tapi hatinya tidak sambung dengan Nabi SAW Nah setelah dilacak oleh para ulama Kunci kekhusuan kita ini adalah Kalau hati kita ini sambung dengan Nabi Muhammad SAW Kalau orang punya cinta kepada Rasulullah Maka akan khusyuk Kalau hatinya kenal Nabi Muhammad Akan benar di dalam beribadah dan tidak ada pintu menuju Allah kecuali melalui pintu yang bernama Nabi Muhammad. Tidak ada menuju Allah kecuali melalui pintu yang bernama Nabi Muhammad SAW. Jadi memahami ilmu Nabi Muhammad belum jaminan orang selamat. Menghafal ribuan hadis bahkan mungkin menghafal Al-Quran tidak jaminan selamat. Bisa saja muncul seperti Abu Jahal. Abu Jahal menghafal Al-Quran. Bahkan kaum orientalis menghafal Al-Quran dan menghafal ribuan hadis. Dikisahkan para orientalis banyak yang menghafal ribuan hadis. Mereka juga menghafal Al-Quran tapi hatinya tidak sambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang mengaku cinta kepada Allah tidak akan sah kecuali melalui pintu Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kita tidak kenal Allah kecuali melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak kenal, tidak ngerti surga dan neraka kecuali melalui Nabi Muhammad. Kita tidak pernah kenal salat kecuali melalui Nabi Muhammad. Kita tidak akan kenal puasa kecuali melalui Nabi Muhammad. Pintunya adalah Nabi Muhammad. Lah kalau orang tidak mencintai Nabi Muhammad, lihat dia tidak akan selamat. Itulah orang munafik. Jadi orang munafik itu bukan tidak menerima Islam secara lahir karena mereka ngaku dirinya Islam. Bukan tidak percaya Nabi Muhammad Nabi, Abu Jahal percaya Nabi Muhammad Nabi. Bahkan mengakui bahwasanya Al-Qur'an adalah wahyu. Bahkan mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi, akan tapi hatinya belum bisa nerima Nabi Muhammad karena sombong dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muncullah Abu Jahal muncullah Abdullah bin Ubay bin Salul ketua munafik sampai hari ini pun demikian dia. orang bisa saja mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi dengan akalnya dan hatinya meyakini kalau Islam itu benar seperti Abu Jahal meyakini kalau Islam itu benar Nabi Muhammad adalah benar akan tapi di dalam hatinya ada kebencian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka tidak bisa mendapatkan hidayah dari Allah termasuk orang Yahudi Orang Yahudi itu bukan tidak tahu Nabi Muhammad. Orang Yahudi itu kenal Nabi Muhammad sampai Al-Quran menyebutkan bagaimana keadaan yang Yahudi itu. Mereka sangat mengenali orang Nabi Muhammad. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dikatakan orang-orang Yahudi itu mengenali sifat-sifat Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu Nabi yang akan diutus di akhir zaman. Nabi namanya Muhammad. Dia membawa kebenaran, dia membawa agama penutup, dia adalah nabi pembawa keselamatan. Dan mereka percaya kalau Nabi Muhammad akan datang. Bahkan bukan sekedar mereka mempercayai Nabi Muhammad akan datang, mereka juga menanti-nanti kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru Orang Yahudi itu dahulu sebelum Nabi Muhammad datang Menanti Nabi Muhammad bukan sekedar menanti Nabi Muhammad Bahkan minta pertolongan kepada Allah selalu menyebut nama Nabi Muhammad Ya Allah Demi Nabi akhir zaman yang akan kau utus namanya Muhammad Berikan kepada kami kemenangan dalam peperangan ini Dan mereka akhirnya menang dalam peperangan Jadi Nabi Muhammad itu sudah akrab di telinga orang-orang Yahudi Akan tetapi lihat di saat Nabi Muhammad lahir, apakah mereka bisa menerima Nabi Muhammad? Tidak. Bukan karena tidak percaya Nabi Muhammad Nabi. Percaya Nabi Muhammad Nabi akan tapi ada kedengkian, ada kebencian di hati orang tersebut. Orang-orang Yahudi kepada Nabi Muhammad. Maka gara-gara hatinya tidak sambung dengan Nabi Muhammad, ditutuplah hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka percaya Sampai dikatakan orang Yahudi itu mengetahui mengetahui Nabi Muhammad seperti seorang bapak dan ibu yang mengenali anaknya yang tidak mungkin salah. Ini anakku, ini anakku. Ini loh namanya Muhammad bin Abdullah. Dan ini adalah Nabi. Dan mereka menunggu-nunggu hanya karena hatinya tidak mencintai ada kebencian dengan Nabi maka sehingga tidak bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lah begitu membahayakannya kebencian kepada Nabi, tidak cinta kepada Nabi, menjadi sebab jauh dari hidayah maka alhamdulillah kita punya para ulama-ulama selalu mengenalkan kita kepada kecintaan kepada Rasulullah bahkan ini pembahasan yang paling penting Iman tidak sah kecuali kita cinta kepada Nabi Muhammad Iman tidak akan diterima kecuali cinta kepada Nabi Muhammad Tidak akan diterima kecintaanmu kepada Allah Kecuali mencintai Nabi Muhammad SAW Bahkan kita tidak akan mungkin mencintai Allah Kecuali kita melalui cinta Nabi Muhammad SAW Tidak mungkin dan tidak bisa dipisah cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad Cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad tidak bisa dipisahkan. Yang mencoba memisahkan bisa masuk ke kafir. Kalau kita mencintai Nabi Muhammad bukan karena Allah, tidak ada nilainya di hadapan Allah. Kita mencintai Nabi Muhammad karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mencintainya, karena Allah memuliakannya, karena Allah mengangkatnya, maka kita mencintai Nabi Muhammad karena Allah mencintai Nabi Muhammad. Dan sekarang ada upaya untuk menjauhkan kita dari Nabi Muhammad. Kuncinya di sini. Sesaat memfitnah Nabi Muhammad, merendahkan Nabi Muhammad sampai orang mempunyai kebencian kepada Nabi Muhammad sallallahu Sampai dikatakan di negeri Arab ada satu orang anak muda sekarang sudah umur 40-an tahun sekarang. Waktu itu masih umur 36 37. Dia menghafal Al-Qur'an. Namanya Abdurrahman Dia menghafal Al-Qur'an dan dikatakan menghafal 2000 hadis atau 3000 hadis tiba-tiba menjadi seorang murtad sampai guru mulia Habib Ali Al-Jufri berusaha untuk meluluhkan hatinya dan para ulama mendekati dia untuk luluh hatinya dia murtad keluar dari iman gara-gara apa? ada sesuatu di hatinya janggal di saat membaca ayat tentang pernikahan Saidah Zainab dengan Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Zainab itu nikah dengan Zaid bin Harithah dan Zaid bin Harithah itu dulu adalah anak angkatnya Nabi kemudian turun ayat tersebut membatalkan masalah adopsi adopsi haram, tidak boleh sehingga Nabi Muhammad oleh Allah dinikahkan dengan Sayyidah Zainab Sayyidah Zainab dinikahi oleh Rasulullah Sayyidah Zainab adalah bekas istri atau janda daripada Zaid bin Harithah yang Zaid bin Harithah itu adalah dulu anak angkatnya Nabi Muhammad ini menunjukkan anak angkatnya tidak ada. Sayyidah Zainab bukan mahram dengan Rasulullah dan dinikah Isa dan dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba sang anak muda ini muncul ketidaksenangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata gara-gara hatinya berubah dengan Rasulullah tiba-tiba dia meninggalkan Islam padahal dia hafal Al-Qur'an ini baru-baru ini belum lama ini kejadian 2 tahun 3 tahun yang lalu kebencian dengan Nabi awas hati-hati dan sekarang ada upaya-upaya untuk menjauhkan kita dari Nabi Muhammad SAW. Awas. Kadang-kadang itu menjadikan kita benci Nabi Muhammad langsung. Mulai disebutkan tentang permasalahan poligami Nabi, permasalahan ini ada aja macam-macam. Kalau sampai ada tersirat di hati kita prasangka buruk kepada Rasulullah padahal Nabi Muhammad adalah nabi selalu pekerjaannya dengan wahyu la yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha nabi tidak berucap kecuali kebenaran dan tidak ada salah bagi nabi apapun yang dilakukan Nabi adalah perintah dari Allah lah kalau ada orang yang punya prasangka buruk kepada Nabi awas hati-hati tunggu naudzubillah akan menjadi orang keluar dari iman kalaupun dia masih pakai bajunya seorang muslim berkumpul di kalangan kaum muslimin maka sesungguhnya di dalam hati ada kemunafikan yang artinya kafir di dalam batinnya biarpun kelihatannya dia kumpul dengan orang Islam naudzubillah dari mana semuanya sebabnya dari hilangnya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga para ulama dari masa ke masa Bagaimana mengukuhkan makna kecintaan kepada Rasulullah Dalam banyak riwayat Imam Bukhari meriwayatkan bahasanya Salatun mangkunna nafi mangkunna nafi wajata halawatul iman Tiga hal Kalau orang tersebut memiliki tiga hal tersebut Niscaya ia akan menemukan manisnya iman Bukan sekedar iman tapi manisnya iman Beribadah menjadi nyaman Bersedekah menjadi lega Berbuat baik menjadi uh, dirasakan sebagai kenikmatan mempunyai tiga hal tersebut. Yang pertama apa? apa? Yang pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai melebihi dari bara selain Allah dan Rasulnya menomorsatukan Allah dan Rasulnya dan cinta Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad menyebutkan dengan domir yang satu huma bukan ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwa lahi tumarasuli rasuli enggak tapi digabungkan mimma siwa huma yang ngerti bahasa Arab akan paham bahasanya huma itu domir satu isinya dua artinya Allah dengan Rasulullah dalam kecintaan tidak bisa dipisahkan kecintaan kepada Rasulullah SAW nah ini pentingnya makna kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kecintaan itu di dalam hati bukan kalimat yang terucap kalau benar kita mencintai Nabi Muhammad selamatlah kita amanlah kita seorang badui seorang Arab badui orang badui itu orang pegunungan bukan seorang alim besar bukan seorang yang ahli ibadah ahli ibadah akan tapi dia adalah seorang muslim datang di masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat datang di masjidnya Rasulullah waktu itu Rasulullah bercerita tentang padang mahsyar tentang hari kiamat tentang dahsyatnya hari kiamat di saat seperti itu Sayyidina Abu Bakar menangis, Sayyidina Umar menangis, Sayyidina Uthman menangis, Sayyidina Ali menangis. Para sahabat-sahabat besar pada menangis. Dengar cerita Nabi Muhammad tentang dahsyatnya padang mahsyar dan dahsyatnya akhirat. Karena orang-orang besar ini pada nangis, ada orang awam, orang badui, orang pegunungan tadi awam. Ibadahnya tidak seperti ibadahnya Sayyidina Abu Bakar. Ibadahnya tidak seperti ibadahnya Sayyidina Umar Ibadahnya tidak seperti ibadahnya Sayyidina Ali Ibadahnya tidak seperti ibadahnya Sayyidina Uthman Dia hanya mikir Orang-orang yang ibadahnya kuat saja pada ketakutan dengan padang mahsyar dengan hari kiamat Lalu dia mikir Lalu bagaimana keadaanku nanti di akhirat Bingung dia Lalu tiba-tiba mengangkat tangan dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'atu?" "Ya Rasulullah, kapan hari kiamat itu akan tiba?" Rasulullah terheran dengan lelaki tersebut. Orang-orang pada ketakutan mendengar hari kiamat loh kok ini malah tanya kapan hari kiamat akan tiba kok kayak nantang begitu. Nabi terheran dengan anak muda dengan orang Badui tersebut. Lalu bertanya kepada orang tersebut, "Mada Adat Apa yang kau persiapkan untuk menemui hari kiamat itu wahai orang Badui? Orang Badui tersebut tambah bingung. Dia bertanya itu karena dia tidak punya modal. Dia bertanya itu karena begitu takutnya nggak seperti Abu Bakar, nggak seperti Umar. Dia bertanya itu karena merasa dirinya adalah miskin, bekal, tidak punya bekal. Eh kau malah ditanya mada atatalah Apa yang kau persiapkan wahai orang Badui untuk menghadapi hari kiamat itu? Orang Badui tambah kebingungan. Di balik kebingungan adalah kepolosan. Berucap sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Ia tidak bisa berucap kecuali aku tidak punya persiapan apa-apa ya Rasulullah kecuali kecintaanku kepada Allah dan kecintaanku kepadamu ya Rasulullah kecuali kecintaan kepadamu ya Rasulullah Nabi Muhammad menjawab mendengar jawaban yang bolos tersebut Nabi Muhammad peduli dan perlu untuk menoleh kepada orang tersebut sehingga dalam riwayat disebutkan Nabi Muhammad menghadap kepada orang tersebut dengan badah dengan wajah dan badannya bukan sekedar begini akan tapi sampai berkini balik tanda perhatiannya Nabi Lalu Nabi mengucapkan kalimat yang sangat indah didengar saat itu dan sangat indah didengar oleh umat setelah itu dan sangat indah didengar oleh umat Nabi Muhammad sampai akhir zaman. Karena apa? Ucapan Nabi Muhammad bunyinya adalah anta ma'aman ahbabta engkau bersama orang yang engkau cintai. Lega semuanya ada di di masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalnya tidak seperti amalnya Nabi Akan tapi lihat Karena kecintaannya kepada Nabi Muhammad Anta ma'aman ahbabta Engkau akan bersama yang engkau cintai Karena yang dicintai Rasulullah Maka orang tersebut akan bersama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan begitulah cinta kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dan kecintaan kepada Nabi Muhammad adalah segala-galanya Nomor satu Nabi menyebutkan La yu'minu ahadukum Tidak benar iman kalian La yu'minu ahadukum tidak benar dan tidak sempurna iman salah satu dari kalian itu hatta akuna habba ilaihi sampai aku lebih dicintai oleh orang tersebut lebih min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain sampai aku lebih dicintai daripada bapaknya dan anaknya dan semua manusia bahkan wa nafsi lati baina wa nafsihi lati baina jambaihi bahkan melebihi daripada dirinya sendiri belum sempurna imanmu semua hei yang hadir di sini. Kecuali Nabi Muhammad sudah engkau, engkau cintai melebihi dari siapapun. Melebihi dari bapakmu. Melebihi daripada ibumu. Melebihi dari semua manusia. Melebihi daripada dirimu sendiri. Dihubungkan dengan keimanan. Dan kecintaan kepada Nabi Muhammad ini adalah benteng. Benteng dari kemaksiatan dengan cinta kepada Nabi Muhammad susah melakukan kemaksiatan kalau orang benar dan cinta kepada Nabi Muhammad adalah motivator penggerak orang menjadi semangat beribadah karena cinta dengan Nabi Muhammad menjadi pemberani lihat dikisahkan Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib ada saat, saat itu namanya orang jago perang namanya Amr ibn al Amr ibnul al itu adalah ditakuti oleh semua orang. Jago perang, jago main pedang, jago gagah perkasa. Tidak ada yang berani. Terjadilah perseteruan perperangan waktu itu antara Nabi Muhammad dengan orang kafir. Waktu itu adalah duel itu, satu demi satu. Amr ibn Lut keluar. Lalu menantang, "Mana aku pengen orang hebat di antara kalian?" Hei Muhammad di situ ada Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib Sayyidina Ali melihat para sahabat-sahabat dan melihat wajah Nabi Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad tidak pernah takut kepada siapapun Sayyidina Imam Ali tidak sebanding badannya dengan Amr ibn al-Wud karena Amr ibn al-Wud sangat gagah dan Imam Ali masih muda pengalaman perangnya tidak seperti Amr ibn al-Wud untuk duelnya tidak seperti Amr ibn al-Wud ibn al-Wud Amr ibn al-Wud sudah berpengalaman untuk membunuh orang tapi lihat, di saat melihat Amr bin Luth menantang untuk duel, siapa yang berani denganku satu-satu? Di saat tidak ada orang yang berdiri, Sayyidina Imam Ali melihat wajah Rasulullah SAW. Jika ini semua tidak berdiri, pasti Nabi Muhammad yang akan maju. Dan aku tidak rela kalau Nabi Muhammad maju ya, karena kecintaannya. Menjadi dia pemberani lihat. Lalu berkata, aku yang akan maju. Ketawa Amrul Mu'ud, Ibnul Ud. Ini orang yang tidak berpengalaman. Ali bin Abi Thalib. Engkau Ali bin Abi Thalib. Ya, anak Ali bin Abi Thalib. Aku Ali bin Abi Thalib. Majulah Imam Ali bin Abi Thalib. Di saat saya tidak Imam Ali bin Abi Thalib, diajak sama Abu "Mana kegagahanmu wahai Ali bin Abi Thalib?" Padahal dia masih ngomong begitu, ternyata pedangnya Imam Ali sudah menyambar kepalanya sampai dikatakan terbelah antara ubun-ubun sampai perutnya. Sehingga sampai dikatakan kalimatnya itu terdengar orang kepalanya sudah terbelah. Begitu cepatnya pedangnya Sayyidina Ali menyambar kepalanya. Selesai. Menjadikan Imam Ali pemberani. Kalau bukan karena kecintaan kepada Nabi Muhammad, Imam Ali tidak akan maju. Berani Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Inilah pentingnya kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membentengi kita dari kemaksiatan. Susah bermaksiat kalau orang punya cinta kepada Rasulullah. Susah. Orang ngaku cinta. Sekarang bermasalahnya adalah kita itu suka ngaku-ngaku. Kita harus jujur sekarang kepada Rasulullah. Jujur kepada Allah. Jangan sampai kecintaan kita kepada Nabi Muhammad hanya di lidah kita. Begitu mudahnya lidah berucap cinta kepada Rasulullah. Nabi Muhammad tidak butuh ucapanmu tapi Nabi Muhammad butuh hatimu yang serius, yang tulus mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benarkah kita mencintai Nabi Muhammad? Kita perlu ngetes hati kita. Kalau seandainya benar kita itu mencintai Nabi Muhammad selamatlah kita. Akan tapi ketahuilah yang ditakutkan adalah munafik, munafik, pendusta, pendusta. Seolah-olah dia bersama Nabi Muhammad tapi hatinya tidak kenal Nabi Muhammad. Munafik pada zaman Nabi, ada munafik pada zaman sekarang. Munafik pada zaman Nabi seolah-olah membela Nabi tapi hatinya tidak cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awas mengaku cinta kepada Nabi Muhammad. Dan alangkah banyaknya orang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad Ternyata dia telah jahat kepada Nabi Muhammad Nunggangi Nabi Muhammad Nabi Muhammad dijadikan kendaraan untuk mendapatkan uang Contoh majelis yang banyak atas nama Nabi Muhammad SAW akan tapi ternyata majelis ini bukan digunakan, dikumpulkan orang untuk menyanjung Rasulullah, tapi diam-diam seorang kiai atau ustadz mengumpulkan jamaah yang banyak ingin disanjung. Dia menyanjung dirinya bukan menyanjung Nabi Muhammad. Sehingga berbangga dengan besarnya majelis. Berbangga dengan gedenya pondok. Oh, kesan, oh saya dosa. Pakai stempel Nabi Muhammad, pakai labelnya Nabi Muhammad untuk mengangkat kesombongannya. Makanya muncul kiai sombong, ada. Ulama su, ada musuhan dengan saudaranya, eker-ekeran dengan teng tangan dengan saudara. Awas hati Nabi Muhammad mahal. Nabi Muhammad mahal. Nabi Muhammad mahal. Seorang anak muda bisa bahasa basi dia, bisa berpura-pura seperti Nabi Muhammad. Akhlaknya Nabi Muhammad agar diambil menantu nanti. Solatnya khusus Allahu Akbar. Belum adzan sudah di masjid. Hanya karena Pak ingin diambil menantu sama imamnya Pak Imam Ustaz. Coba. Ayo, akhlak Nabi Muhammad menarik atau tidak? Menarik. Pura-pura nggak nyambung hatinya dengan Rasulullah. Tapi apa? Nabi Muhammad dijadikan kendaraan untuk sampai kepada maksudnya di dunia. Naudzubillah. Itulah munafik, munafik. Seolah-olah dia mencintai Nabi Muhammad tapi hatinya tidak kenal Rasulullah. Yang kita takutkan adalah kalau kita bohong. Begitu mudahnya lidah berucap cinta kepada Rasulullah tapi hati itu yang penting. Bagaimana hati kita dengan Rasulullah? Sejauh mana kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat nanti di padang mahsyar. Padang mahsyar mengerikan. Semua kita akan dibangkitkan dan kita akan digiring di padang mahsyar. Manusia mulai zaman Sayyidina Adam alaihissalam hingga nanti di akhirat hingga hari kiamat ini akan dikumpulkan di satu padang di padang mahsyar dan keadaan padang mahsyar mengerikan lihat Dikatakan matahari hanya secenggal dari atas kepala manusia. Panas. Dan semua manusia datang di padang mahsyar dengan amalnya waktu di dunia. Jika itu amal jelek, amal jahat akan dibawa. Pezina akan terlihat zinahnya Pemabuk akan terlihat mabuknya. Pemakan riba akan terlihat dan cungkir balik karena dia dikatakan masruk seperti orang yang kesurupan dan semua pelaku dosa pelaku dosa akan tampak di padang mahsyar sesuai dengan dosa yang dilakukannya dulu waktu dunia jika di dunia belum minta ampun dan belum diampuni oleh Allah maka dari itu lihat sebelum kita dikagetkan dengan keadaan di padang mahsyar ayo kita tingkatkan tobat kita kalau kita sudah bertobat kepada Allah menyesali dosa kita dengan penyesalan yang sesungguhnya menitikkan air mata berjanji tidak akan mengulangi meninggalkan kemaksiatan tersebut maka Allah akan mengampuni Barang siapa sudah diampuni oleh Allah di dunia, tidak akan tampak dosa itu nanti di akhirat. Tidak akan tampak di padang masyar tidak akan tampak di alam barzah. Dan sekarang waktunya kita tobat. Yang punya dosa ayo kembali kepada Allah Jangan sampai keburu dikagetkan oleh malaikat Israel Kita belum tempat tobat Ketahuilah yang mati dalam keadaan belum tobat Akan menemukan kejadian yang mengerikan Sebelum di akhirat nanti di alam barzah Di alam kuburnya belum lagi nanti di padang mahsyar dia akan tampak dengan kejahatannya, dia akan terhinakan, dia akan capek dan susah dan ketailah. Di padang mahsyar ini puluhan ribu tahun bagi orang fasik dan orang ahli maksiat. Dan ketailah keadaan di padang mahsyar mengerikan dahsyat. Semua orang pada ketakutan dan ketakutan sampai orang yang berada di padang mahsyar itu pada berkata, "Ya Allah, keluarkan kami dari padang mahsyar yang mengerikan ini, biarpun harus masuk ke neraka jahanam." Begitu menakutkannya keadaan di padang mahsyar. Menakutkan keadaan di padang mahsyar. Haus, lapar, dahaga. Dan ketahuilah di padang mahsyar terlihatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad tidak terlihat karena pancaran wajah Nabi Muhammad memenuhi padang mahsyar. Dan ada kejadian di situ orang-orang di padang mahsyar Orang di padang mahsyar pada minta begitu mengerikannya di padang mahsyar puluhan ribu tahun minta pertolongan kepada nabi-nabi datanglah kepada Nabi Adam wahai Nabi Adam mintalah kepada Allah agar diringankan padang mahsyar karena padang mahsyar mengerikan sekali Sayyidina Adam mengatakan tidak aku pernah melanggar dilarang makan buah khuldi aku memakannya akhirnya rombongan manusia di padang mahsyar menuju kepada Sayyidina Nuh alaihissalam Sayyidina Nuh pun tidak bisa mengabulkan permintaan mereka Orang-orang di padang masyar akhirnya datang kepada Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Ibrahim pun tidak memberi. Akhirnya mereka datang kepada Sayyidina Musa. Sayyidina Musa pun tidak memberi. Akhirnya mereka datang kepada Sayyidina Isa alaihissalam. Ternyata Sayyidina Isa memberikan isyarat. Kalau kau minta pertolongan datanglah kepada cahaya itu. Semua orang menghadap kepada cahaya tersebut dan cahaya tersebut tidak lain adalah wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya semua orang berbondong-bondong datang kepada Rasulullah dan mengatakan wahai Nabi akhir zaman kami kami merasakan di padang mahsyar ini mengerikan kami tolong minta tolong wahai Nabi Muhammad Nabi akhir zaman mintakan kepada Allah agar dikurangi keadaan padang mahsyar saat ini Nabi Muhammad mengatakan hiali dalam riwayat analaha aku yang akan berikan syafaat aku akan berikan pertolongan kemudian Nabi Muhammad sujud berlama-lama dan di saat Nabi Muhammad sujud diseru ada yang menyeru menyebut nyeru Nabi Muhammad mengatakan Ya Muhammad irfa ra'sak sal tu'ta washfa tushaffa Hai hey Muhammad angkat kepalamu minta apa saja kau akan dikasih dan berikan pertolongan kepada semua yang ada di padang mahsyar kemudian Nabi Muhammad mengangkat kepala mereka kemudian Nabi Muhammad memberikan isyarat kepada semua yang ada di padang mahsyar dan saat itu sesaat orang di padang mahsyar merasakan suasana yang beda Inilah disebut dengan syafaat uzma, syafaat Nabi Muhammad, pertolongan Nabi Muhammad yang dirasakan oleh orang yang ada di padang mahsyar semuanya. Biarpun setelah itu kembali kepada keadaan di padang mahsyar yang mengerikan, akan tapi cukuplah saat itu Allah untuk menampakkan bahwasanya Nabi Muhammad Nabi mulia di saat di padang mahsyar pun ternyata dipandang dan dilihat oleh orang di padang mahsyar telah memberikan kebaikan kepada mereka. Syafaat utbah dirasakan oleh orang kafir sekalipun dirasakan oleh semua di padang masyar baru nanti setelah itu ada syafaat khosoh syafaat khusus hanya untuk pecintanya saja dan bagaimana kisah syafaat yang khusus itu kisahnya begini Nabi Muhammad itu wajahnya memenuhi mahsyar jadi tidak ada orang yang tidak bisa melihat wajah Rasulullah apakah orang kafir atau orang fasik atau orang atau orang pecinta Nabi Muhammad semuanya bisa melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana tidak bisa melihat karena wajah Nabi Muhammad seperti rembulan dan ternyata betul orang di padang mahsyar antara dia dengan Nabi Muhammad seperti rembulan bisa melihat tapi tidak bisa menjamahnya banyak orang seperti itu kelihatan Nabi Muhammad tapi tidak bisa mendekat dan ingat semua dari hamba-hamba di padang masyarakat tidak ada satupun yang bisa mendekat kepada Nabi Muhammad kecuali yang didekati oleh Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad akan datang Nabi Muhammad yang datang dan Nabi Muhammad diberi oleh Allah kekuatan untuk menjangkau umatnya satu demi satu kuasa Allah Sampai Nabi ditanya, Ya Rasulullah bagaimana engkau bisa mengenali umatmu di antara umat yang banyak? Nabi Muhammad mengatakan, kalau engkau punya kuda yang banyak, ribuan kuda. Kemudian ada satu kuda yang di kepalanya ada putihnya, kelihatan atau tidak? kelihatannya Rasulullah. Begitulah aku diberi tanda oleh Allah. Umatku akan kelihatan kepalanya putih, wajahnya putih, menyala-nyala. Itu yang akan aku ambil. Jadi umat Nabi Muhammad akan didatangi oleh Rasulullah. Pecinta Nabi Muhammad didatangi oleh Rasulullah. Sehingga dibonceng oleh Rasulullah SAW dibonceng oleh Rasulullah semoga kita dibonceng oleh Rasulullah nanti semoga kita termasuk orang yang dibonceng oleh Rasulullah lalu dibawa ke mana dibawa ke dekatkan ke telaga Kautsar kemudian kita diberi air minum dari telaga Kautsar dengan tangan suci Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapapun yang merasakan air telaga Kautsar ia tidak akan haus lama-lamanya kemudian setelah itu semua hamba semua umat Nabi Muhammad yang mendapatkan minuman telaga Kautsar dikumpulkan oleh Rasulullah di satu tempat dan setelah mereka berkumpul Nabi Muhammad menyeru, "Ayo kita menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala." Semoga ini adalah rombongan kita semuanya. Dan benar Nabi Muhammad meluncur ke surga. Bagaimana keadaan umat Nabi Muhammad pecinta Nabi Muhammad di padang mahsyar? Ceritanya beda dengan orang kebanyakan. Ketahuilah di padang mahsyar itu puluhan ribu tahun. Bukan 72 tahun waktu di Indonesia di dunia. Bukan 80 tahun seperti di dunia. Kalau seandainya ada orang mulai terlahir sakit sampai umurnya 100 tahun sakit terus tiap hari merasakan musik. Eh, eh, eh, ah, di padang masyar lebih dari itu dan bukan cukup 70 80 tahun tapi puluhan ribu tahun di padang masyar. Orang fasik merasakan puluhan ribu tahun, orang kafir merasakan puluhan ribu tahun. Akan tapi ketahuilah pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Orang yang di hatinya ada Nabi Muhammad yang bersama rombongan Nabi Muhammad merasakan keadaan padang masyar seperti disebutkan dalam satu hadis sahih ma bainadz wal asri hanya seperti antara waktu zuhur dengan asar. Bagi umat Nabi Muhammad tidak ada tidak repot. Jadi padang masyar puluhan ribu tahun bagi orang lain akan tapi bagi pecinta Nabi Muhammad dirasakan seperti antara zuhur dengan asar sehingga setelah itu meluncur menuju ke surga. Dan setelah meluncur menuju ke surga, orang-orang yang berada di padang mahsyar itu kaget. Baru ngeh kalau ternyata mereka itu ditinggal oleh Rasulullah. Baru setelah Nabi Muhammad jauh mereka menjerit, "Ya Rasulullah, tunggu kami, ya Rasulullah, tunggu kami." Tapi Nabi Muhammad sudah meluncur menuju surga. Tetap menjerit, "Ya Rasulullah, tunggu kami." Nabi Muhammad tidak menggubris mereka. Akan tapi suara orang-orang yang di dunia dulu adalah umat Nabi Muhammad Sekarang berada di padang masyar Menyeru Nabi Muhammad dengan suara lebih lantang Dengan seruan Ya Rasulullah wahai Nabi Muhammad Aku adalah umatmu Tunggu Mendengar kalimat aku umatmu Nabi Muhammad berhenti bersama rombongannya Lalu Nabi Muhammad menghadap kepada umat, mendekat kepada umat lalu bertanya, "Mana umatku? Mana umatku?" Orang-orang yang di dunia adalah memang umat Nabi Muhammad yang punya pesantren, yang punya majelis taklim, yang punya kumpulan-kumpulan kebaikan itu. Semuanya mengangkat tangan kami ya Rasulullah kami umatmu Aku punya majelis taklim di kota ini ya Rasulullah Aku punya pesantren di tempat ini ya Rasulullah Dan memang benar di dunia mereka punya Kebaikan-kebaikan yang dilakukan Nabi Muhammad memandang mereka dan memandang mereka dan memandang mereka akan tapi ternyata tiba-tiba Nabi Muhammad menggelengkan kepala lalu berkata tidak aku tidak bisa mengenalimu saat ini karena waktu di dunia engkau tidak pernah kenal aku dengan hatimu semoga mereka bukan golongan kita Kemudian setelah itu Nabi Muhammad berpaling meninggalkan mereka. Lalu orang yang di dunia sepertinya umat Nabi Muhammad, tapi ternyata di akhirat ditinggal oleh Rasulullah. Mereka menggigit tangan mereka, menggigit jari, menggigit tangan mereka sampai habis tumbuh lagi, digigit sampai habis tumbuh lagi, digigit sampai habis tumbuh lagi dan mereka tidak sadar tiba-tiba mereka sudah kecebur ke neraka jahanam. Padahal di dunia adalah umat Nabi Muhammad, ngaku-ngaku tok. -ngaku Makanya jangan sampai kita ini nanti menyesal di saat penyesalan tidak ada gunanya lagi. Kalau pengen menyesal hari ini, kita membuat perubahan. Ayo sekarang menjadi cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejauh mana kecintaan kita kepada Rasulullah? Anak-anak kita bagaimana mereka? Kalau kita punya anak tidak kenal Nabi Muhammad, kita telah gagal total. Kalau anak kita tidak mencintai Nabi Muhammad, gagal total. Jangan berbangga kalau dia berhasil dalam urusan bisnisnya. Tapi kalau dia tidak pernah kenal Nabi Muhammad, tidak mencintai Nabi Muhammad, dia adalah bisnismen ahli neraka. Kalaupun dia adalah seorang pejabat yang berhasil, ketahuilah kalau tidak kenal Nabi Muhammad, dia adalah ahli neraka. Sekarang bagaimana urusan anak kita dengan Rasulullah Dan bagaimana urusan kita dengan Rasulullah Kita perlu cari cinta secara sesungguhnya Bukan sekedar mengaku-ngaku Bagaimana kita mencari cinta Nabi Muhammad SAW kalau mengaku sekarang, makanya kita bahasanya lebih sopan aja deh. Tidak usah mengaku aku pecinta Nabi, pecinta. Nabi. Entar dulu, aku pencari cinta Nabi. Lebih aman. Mengaku-ngaku. Ah. Kalau orang mengaku-ngaku merasa memiliki tapi tidak sadar. Kalau tidak memiliki. Merasa memiliki. Tapi sekarang ayo kita mencari cinta Nabi Muhammad. Tapi sebelumnya ayo kita koreksi. Bagaimana kita sendiri dengan Rasulullah. Bagaimana anak-anak kita dengan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita dengan Nabi Muhammad Diri kita harus kita tanya. Kita perlu barangkali mengetes anak-anak kita wahai para hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Kita perlu mengetes anak kita tanpa direkayasa. Kita pulang ke rumah kita lalu bertanya kepada anak kita dengan spontan saja. Dalam irama guyon lalu kita bertanya, "Nak, idolamu siapa, sayang?" Kalau ternyata anak kita tidak bisa menyebut Rasulullah atau tidak bisa menyebut orang yang dicintai Rasulullah maka kita harus menangis karena kita telah gagal oke idolanya pemain bola idolanya adalah musisi idolanya petinju mana Nabi Muhammad SAW di hati anak kita kalau ternyata anak kita belum bisa menyebut Rasulullah sebagai idola atau para wanita-wanita mulia seperti Sayyidat Fatimah Zahra karena dia seorang wanita siapa idolamu sayang solehah idolaku adalah Siti Fatimah Zahra kamu anakku yang kedua idolaku adalah Sayyidah Aisyah termasuk mengidolakan ulama adalah mengidolakan Nabi Muhammad karena ulama yang kita idolakan dia tidak akan kita idolakan kecuali karena dia sambung dengan Nabi Muhammad SAW kalau ada ulama pembenci Nabi Muhammad siapa yang bakal mencintai mustahil like. Dan kita perlu tanya diri kita sendiri wahai para ibu-ibu yang mulia, para bapak yang dimuliakan Allah. Bagaimana hati kita dengan Rasulullah? Jangan mengaku-ngaku saja, jangan mudah mengaku-ngaku. Sekarang malam ini kita mencari, sisa-sisa menit ini kita cari Nabi Muhammad. Tapi sebelumnya kita tanya. Kita punya rumah tempat-tempat tinggal. Kita sering datangi seorang kiai, mungkin kita bangga senang datangi kiai. Seorang guru datang kepada kita. Sekarang pertanyaannya, Bapak ibu, ibu yang solehah semuanya kalau seandainya Rasulullah datang ke rumah kita senang tidak? yakin? baik kalau seandainya Rasulullah datang ke rumah kita yakin kita senang? baik Cuma yang dikhawatirkan adalah ternyata Nabi Muhammad masuk rumah kita menangis kemudian keluar lagi. Ayo. Pertanyaan lagi adalah siapkah rumah kita dimasuki Rasulullah? Gambar siapa itu? Nabi Muhammad baru masuk pintu rumah, balik lagi. Ini gambar siapa? Gara-gara dapat tanggalan gratis, pakai celana pendek dipasangin siapa? Itu gambar siapa itu? Lihat televisinya 24 jam kok, kok begitu terus ini ngaku cinta kepada aku ini gimana ini? Lalu Nabi Muhammad permisi, wahai umatku yang soleha, aku pengen lihat lemari putrimu kayak apa. Kira-kira berani tidak kita kalau Nabi Muhammad masuk rumah kita? Kita harus jujur ya, jangan sekedar ngaku-ngaku. Nabi Muhammad bukan di majelis seperti ini toh. Di rumah kita harus ada Nabi Muhammad. Waktu mengadakan perayaan Maulid Nabi Nabi Muhammad hanya di majelis Maulid saja. Setelah itu Nabi Muhammad kita tinggal. Sehingga begitu mudah kita berbohong di pasar. Mana Rasulullah? Mana Rasulullah di rumah kita? Kalau seandainya Nabi Muhammad masuk rumah kita kira-kira betah atau tidak? Nabi Muhammad tidak senang kalau engkau punya kalimat kotor kepada istrimu. Kenapa masih sering keluar? Nabi Muhammad tidak senang kalau engkau tidak sopan dengan suamimu. Kenapa masih tidak sopan? Dan apa yang dilakukan oleh anak-anakmu? Ini sekali koreksi ini. Dan Nabi Muhammad bukan sekedar datang ke rumah kita, katailah Nabi Muhammad setiap hari memantau keadaan kita. Sebab dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan, "Tu'radu alayya a'malu ummati", semua perbuatan umatku akan disodorkan kepadaku. Nabi Muhammad melihat. Nah ini sekarang kita perlu serius. Kalau ternyata kita masih belum menjaga rumah kita, perilaku kita, namanya kita omong kosong, mengaku-ngaku cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di rumah kita, di toko kita, di kantor kita, Kamar anak kita dilihat gambar siapa yang ditempel itu. Pemain sinetron, bintang film, bintang penyanyi dan sebagainya. Dan memang insya Allah ada bintang film yang ahli surga, dia adalah seorang solehah ada, seperti kita ketahui banyak. Tapi kalau mengidolakan sisi profesi ini, mengidolakan tentang kemasyuran seorang, mungkin orang yang tidak sujud, ternyuh suatu ketika. Kita punya kawan, dia cerita ada satu orang yang bisa membawa mobil sopir disuruh mengantarkan anaknya Pak Haji mengantarkan anak-anaknya ke Jakarta hanya untuk menghadiri konser konsernya nggak pernah sujud konser itu perempuan yang senang disebut setan itu tidak tahu siapa namanya lupa dan tiketnya itu ternyata pesennya 6 bulan sebelumnya dan harganya 500, 500 ribu 600 ribu 500 ribu pesennya 6 bulan sebelumnya ajib gila 600 ribu pesennya 6 bulan sebelumnya diantarkan oleh seorang sopir hanya nonton nonton satu jam setengah pulang lagi bapaknya ahli umroh ahli sujud mau sujud kemana pak anakmu seperti itu nangis sebetulnya hal itu kadang seorang tua tidak pernah peka urusan anak-anaknya tidak pernah peduli idola anaknya itu apa, hobi anaknya apa, kesenangannya apa. Awas hati-hati. Akan masuk neraka lebih dulu sang bapak sebelum sang anak. Kita harus serius hari ini. Tidak cukup kita mengaku-ngaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tapi ketahilah tidak ada kata terlambat. Ada pintu tobat seluas-luasnya yang Allah buka untuk kita. Ada kesempatan selagi masih nyawa di kandung badan adalah kesempatan untuk bertobat menyesali ayo kita berubah rumah kita harus jadikan rumah yang nyaman bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah sekarang bagaimana kita mengenalkan anak kita dengan Rasulullah kita biasakan anak kita dengan Nabi Muhammad dan kita sendiri harus membiasakan dengan Rasulullah dikit-dikit Nabi Muhammad sampai ada kebanggaan tentu membaca sejarah Nabi ya sejarah Nabi jarang dibaca Sebagian orang kalau di sini insyaallah dijaga oleh Allah. Semoga baca sejarah Nabi. Apakah sejarah panjang kayak sejarahnya sirahnya Ibnu Hisham atau karangan Dr. Syekh Sirah karangan Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti yang selalu kami rekomendasikan beli fikih surahnya Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti atau paling adalah sejarah Nabi yang ringan-ringan pendek seperti Ad-Dibai Barzanji itu kan sejarah Nabi tapi akhir zaman ini ada orang mengatakan itu bid'ah haram tidak boleh baca Loh, Diba itu adalah sejarah ringkas Nabi sejarah ringkas ringkas sejarah Nabi SAW Ad-Dibai Al-Barzanji Syaraful Anam dan seterusnya itu tidak lain adalah ringkasan sekelumit dari sejarahnya Nabi Muhammad SAW baca itu semuanya dan dengan pemahaman baik pungkasan malam ini insya Allah ayo kita sekarang membiasakan diri kita dan anak kita dengan Rasulullah kita latih dari sini sampai biasa dengan Nabi Muhammad maka kami menghimbau adalah yang ringan-ringan saja. Dan ini pernah kami sampaikan beberapa tahun yang setahun yang lalu mungkin di bulan Maulid juga. Yang pertama adalah membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Pastikan anak kita dalam sehari harus membaca salawat tidak kurang dari 300 kali. Sehingga obrolan kita setiap saat dengan anak kita, Dedek sudah 300 belum? Teteh sudah 300 belum? Bahkan menjelang tidur kalau ternyata dia belum 300 kita temani sayang, dilarang tidur kecuali sudah 300 membaca salat kepada Rasulullah. 300 barengan sebelum berangkat sekolah 100. 100 itu ternyata dari sini ke gerbang situ sudah 100 dan membacanya pelan-pelan sallallahu alaihi Muhammad. Allah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang ringan-ringan. 300 untung itu bisa lebih dari itu tapi tolong ini istiqomah sehingga setiap hari ada saat kita untuk ingat Nabi Muhammad secara khusus yang kedua biasakan kita dan anak kita dengan Rasulullah yang ringan-ringan menjalankan sunnah Nabi tapi bukan sunnah yang berat kita tidak mengajar yang berat-berat kita ngajari puasa 40 hari enggak, enggak kebanyakan repot nanti puasa Ramadan saja sudah yang ringan-ringan saja kebiasaan-kebiasaan kita ini hendaknya kita sambungkan dengan Nabi Muhammad contoh makan kita minum air anak kita minum anak kita makan anak kita tidur upayakan semua aktivitas yang pasti dilakukan oleh anak-anak kita ini sambung dengan Rasulullah dari sini yang ringan-ringan gak usah yang berat-berat gak usah nak besok zikir membaca anu 50 ribu ah ngantuk dulu dia yang ringan-ringan saya tidak ngajari dikir panjang-panjang setiap malam sampai nggak sholat subuh yang ringan-ringan yang pasti dilakukan anak kita maka pastikan setelah hari ini bukan sekedar anak kita diri kita sendiri pastikan kita tidak akan minum kecuali dengan tangan kanan kita pastikan kita tidak akan minum kecuali dengan tangan kanan mungkin tangan kita sakit patah atau apa kita minta maaf ya Rasulullah mohon maaf aku tidak bisa minum dengan tangan kananku karena tangan kananku sakit minum dengan tangan kiri tapi ta karena tangan kanannya sa sakit pastikan anak kita harus melakukan yang demikian itu pastikan anak kita kalau makan adalah dengan tangan kanannya jangan biarkan kalau dia makan dengan tangan kirinya dan pastikan dalam posisi duduk sunah-sunah ringan saja ayo berat atau tidak sih jujur berat enggak Ya, anak kita pun sudah makan. Anak kita juga sudah minum. Tinggal merubah saja kita sambungkan dengan Nabi. Jangan masuk WC. Jangan masuk WC kecuali dengan kaki kiri. Pastikan. Bahkan kita diajari oleh guru-guru mulia. Kalau seandainya karena kamu buru-buru sakit perut, kok tiba-tiba masuk WC kok kanan dulu, tarik untuk mengejek setan. Hei setan, aku tidak bisa kau kotimu. Tarik lagi. Aku harus niru Rasulullah. Pastikan. Dan unik ini menjadikan Allah senang dengan kita. Nabi Muhammad senang oleh umatku ini niru aku ini. Lupa tadi baru sudah sakit perut buru-buru. Oh, eh setan ini yang ngajari saya lupa. Enggak, sorry, tarik. Dihubungkan dengan Nabi saw. Kalau kita lagi mau makan bersama, dimulai dengan baca bis. Bismillah, Allahumma Bariklana. Tidak hanya sekedar agar makanan berkah tidak. Dedek, kenapa kita baca bismillah? Memang agar makanan berkah, agar setan tidak ikut-ikut. Akan tapi lebih dari itu wahai sayang, anak-anakku semuanya, kita baca bismillah karena kita niru Nabi Muhammad. Dikit-dikit Nabi Muhammad sallallahu alaihi Kita sering lupa dengan Rasulullah. Sering lupa dengan Nabi Muhammad. Sering lupa padahal kita ngerti ilmunya. Kita mulai dari yang ringan saja. Pakai baju dahulu kan dengan tangan kanan dulu. Itulah cara Nabi Muhammad. Karena Nabi SAW yuhibbut tayammuna. Nabi sering senang mendahulukan yang kanan. Kita sering lupa. Bahkan mungkin kita maksudnya benar tapi kurang sempurna. Contoh. Kalau melihat anak makan dengan tangan kiri, tolong segera diingatkan. Dan betul ibu-ibu mengingatkan dedek kalau makan jangan pakai tangan kiri. Pakai tangan yang bagus sayang. Pakai tangan yang bagus. Tangan kanan maksudnya. Itu biasanya ibu-ibu mengingatkan. Tapi kita ingin naik pangkat malam ini. Kalau anak kita makan dengan tangan kirinya kita ingatkan, tapi cara mengingatkannya adalah, "Dedek, kalau makan jangan jangan pakai tangan kiri, tapi pakai tangan kanan seperti itu ibu mengingatkannya. Tidak juga. Membiasakan dengan Rasulullah. Ini pernah dikisahkan seorang imam besar namanya Imam Said Ahmad Al-Badawi setelah beliau mendapatkan ilmu yang banyak alim beliau menjadi orang alim datang kepada ibunya lapor menghibur ibunya agar ibunya senang jadi disunahkan kalau kita diperintah oleh ibunda kita kemudian setelah itu lapor biar tahu kalau kita sudah selesai kemudian ibu kita senang di saat ibu senang nanti dikabul doa untuk kita Said Ahmad Al-Badawi setelah selesai belajar menjadi orang alim, ahli tafsir, ahli hadis sebagainya, ngomong kepada ibundanya, "Ibu, alhamdulillah saya sekarang sudah menjadi orang besar." Kata sang ibunda yang solehah ini, "Orang besar, Nak?" "Iya, Ibu." "Apa yang kau bisa, Nak?" "Aku sudah menjadi ahli tafsir, aku menjadi ahli fikih, aku adalah tempatnya orang minta fatwa." Ternyata sang ibu mengatakan, "Nak, aku mau tanya kepadamu." Apakah engkau pernah ketemu Rasulullah nak? Ibu Rasul kan sudah meninggal beberapa tahun yang lalu Bagaimana saya ketemu Rasulullah Sang ibu yang soleha bertanya Nak apakah kau belum pernah mengamalkan sudah Nabi Ibu Sungguh demi Allah Tidak ada satu hadis yang aku dengar kecuali aku amalkan Tidak ada satu sunnah yang pernah aku lakukan Kecuali aku amalkan Kata ibu yang soleha mengatakan Nak saat kau mengamalkan sunnah siapa yang kau ingat? Nah? Pertanyaan dahsyat ini. Kita sering mengamalkan sunnah Nabi bukan ingat Nabi Muhammad. Ingat kitab Bulhul Maram. Ingat kitab hadis. Ingat omongannya Ustaz. Mana Rasulullah? Sang ibunda asal mengatakan, nak, waktu kau melakukan sunnah siapa yang kau ingat? Atau kau ingat dirimu karena kau ustaz, aku harus mengamalkan sunnah karena aku ustaz, saya suri toladan. Hei, berarti kau memandang dirimu sendiri. Mana Rasulullah? Sementara di dalam sholat pun bagaimana Rasulullah mengajarkan Sallu kamar wa'itumu ini salli Kalau kau sholat jangan lupa ingat Lihat Nabi Muhammad Waktu sholat pun kita disuruh melihat Rasulullah sehingga di dalam sholat pun kita melihat Nabi Muhammad dengan benar-benar melihat sampai kita suruh menyapa Rasulullah. Sehingga di dalam sholat kita, kita mengucapkan Assalamu alaika ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untukmu, Lihat, bukan untuknya. Seolah-olah kita berhadapan dengan siapa? Nabi Muhammad saw Lalu bagaimana ibu? Wahai Ahmad, awas. Jangan engkau melakukan satu sunnah Nabi kecuali kau berhenti sejenak kau ingat Rasulullah mulai saat itu Said Ahmad Al-Badawi menjadi berubah kalau mengamalkan sunnah lebih lambat sedikit dia tidak melakukan sholat duha kecuali dia berhenti sejenak ingat ini adalah amalannya siapa? Rasulullah sejenak tau akhirnya jadi terbiasa dikit-dikit dengan Nabi Muhammad dikit-dikit dengan Nabi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dia bermimpi ketemu Rasulullah sampai dia bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kata ibundanya lah makna ketemu Rasulullah yang sesungguhnya itu nak adalah kemanapun kau pergi engkau merasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya engkau merasa diikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kau tidak akan berbohong di pasarmu sehingga kau tidak akan ngomong kasar dengan suamimu sehingga kau tidak akan dolim kepada istrimu jadi maknanya apa? Sekarang kita perlu membiasakan dengan Rasulullah Membiasakan dengan Nabi Muhammad Jangan mengamalkan satu sunnah Kecuali kita ingat Rasulullah Dan kita mulai dari yang kecil yang kecil makan minum masuk WC kita sering lupa dengan Rasulullah SAW padahal bukan tidak punya ilmu kita punya ilmu ya biasanya macam-macam sebab contoh saja kalau ditanya bapak ibu kalau ke WC ke kanan dulu atau kiri dulu jawabnya lah kiri ya, gitu, baik kalau ditanya, pertanyaan diulang bapak ibu kalau masuk WC kanan dulu kiri dulu atau enggak ingat baru bingung enggak ingat ya betulnya padahal ngerti sunnahnya Kenapa kita kok tidak biasa mengamalkan sunnah dengan benar? Karena kita belum biasa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka selain pastikan kita tidak akan masuk WC kecuali dengan kaki kiri kita dan tidak cukup dengan kaki kiri kita ingat beginilah cara masuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Dan kemudian setelah itu di rumah kita menjadi biasa dengan Rasulullah. Mau makan ingat Rasulullah, mau minum ingat Rasulullah. Nah, itu kan kaidah cinta. Jangan sekali dengan kujangga picisan itu. Mau makan inget dia, mau tidur inget dia. Loh, ini apaan itu? Rasulullah saja diingat. Tidur bagaimana cara tidurnya Nabi Muhammad? Mungkin kita tidak bisa tidur seperti tidurnya Rasulullah. Karena mungkin kita sakit dan sebagainya. Kalau Rasul tidurnya seperti orang yang meninggal. Dengan menghadap ke kiblat, dengan pipi di, telapak, di atas telapak tangan Allah. Kalau tidak bisa minimal kita minta maaf ya Rasulullah aku belum bisa karena pundak saya sakit sakit sehingga aku pindah ke sana. Ingat Rasulullah biarpun dalam keadaan kita melanggar lalu minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, mungkin kita mau pipis dengan jongkok dengan duduk susah posisinya sehingga kita harus berdiri. Kita ingat ya Rasulullah, aku tidak bisa pipis dengan duduk karena satu hal. Ingat Rasulullah Akhirnya semakin biasa anak kita dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Umat akan ingat Rasulullah. Di sinilah akan tertanam kecintaan yang sesungguhnya. Muncul kekaguman. Mungkin anak kecil umur lima tahun, kalau ditanya cita-citamu pengen jadi apa? Aku pengen jadi Nabi Muhammad. Loh, kok jadi Nabi Muhammad? Dia nggak ngerti kalau Nabi Muhammad itu satu, nggak ada lagi. Kenapa? Terkagum-kagum dengan Nabi Muhammad mengidolakan Nabi Muhammad mulai kecil baru setelah nalarnya hidup tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad berarti saya harus meniru akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ringan-ringan saja sudahlah amalannya ringan ya berat atau ringan nggak ada yang kurang duitnya insya Allah aman bisnisnya aman semuanya aman akan tapi semuanya semakin indah di rumah kita ini cukup mengamalkan sunnah yang ringan-ringan ini Kemudian setelah anak kita sudah biasa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dijauhkan dari segala kemaksiatan insyaallah. Akan dijauhkan dari segala kehinaan dengan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik ini saja mungkin yang perlu kami hadirkan amalannya dua tadi. Jangan sampai anak kita tidak punya solawatan dalam sehari tolong dan tolong dan tolong biasakan di rumah kita anak kita untuk membaca solawat kepada Rasul minimal 300 kalau bisa dibagi pagi 100 siang 100 sore 100 sehingga ada jangka ada saat-saat waktu berangkat sekolah pulang sekolah dan sebagainya dan pastikan dia harus setiap hari sehingga perbincangan dengan adiknya dek sudah selesai belum 300 ya belum kak sedikit lagi ayo selesaikan dong ya kita gitu, gitu, Nabi Muhammad, ya Muhammad bahkan mungkin saling mengingatkan kalau ternyata ada adiknya minum dengan takiki tangan kirinya dedek sayang ayo tangan kanan seperti Rasulullah indah di rumah kita rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah anak kita bersama Rasulullah nggak usah pusing. Mau belanja baju tinggal dikenalkan anakku sayang putriku tercinta. Kamu beli baju ya. Ingat Rasulullah nggak akan salah beli bajunya. Tapi kalau waktu pergi mau beli baju ingat artis bolong-bolong bajunya tuh. Anaknya terjerumus sak bapaknya yang kerja jerih par, terus keringat banting tulang tuh ternyata masuk neraka duluan. Karena ternyata duitnya yang didapat itu diberikan kepada istrinya atau diberikan kepada anaknya untuk beli baju yang membuka aurat mereka. Anaknya melakukan dosa gara-gara duit bapaknya. Bapaknya sudah kepanasan kena terik matahari, masuk neraka juga. Ya. Karena apa? Anaknya tidak biasa dengan Rasulullah SAW. Baik, insya Allah malam ini adalah pelajaran cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah cinta dalam momen beres semuanya, beres semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang supaya semakin mencintai Muhammad sallallahu alaihi. Amin. Amin. Amin. Amin. Yang mau saya katakan jika kita bersolat dan tidak terasa dalam hati kita bersolawat di samping itu samping beraktivitas apakah yang di dalam hati ini di statusnya termasuk solawat kepada warahmatullahi wabarakatuh. Ya, persilakan satu lagi bagi bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eh, nama saya Zalman. Yang mau saya tanyakan saya tanyakan ini bagaimana seperti kita sebenarnya jika Rasulullah kita yang kita cintai dihina seperti itu dalam arti dia membuat seperti kartun atau hujatan-hujatan terhadap Rasulullah SAW. Bagaimana kita harus bersikap? Apakah kita harus senjata kasarnya atau bagaimana saya itu yang saya Bismillah kasih pertanyaan pertama adalah Solawat Solawat adalah bagian daripada zikir Orang yang membaca solawat sekaligus dia adalah mendapatkan keutamaan berzikir karena disebut di situ adalah nama Allah Subhanahu wa taala dan di situ adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat adalah bagian zikir. Dan zikir itu ada ada zikir dengan lesan, dapat pahala lesan. Ada zikir dengan hati, mendapatkan pahala hati. Jika dilakukan dengan dua-duanya keutamaan yang luar biasa. Ada sebagian orang berzikir dengan lesannya tapi hatinya belum, jangan menyerah. Berzikirlah dengan lesanmu, semoga setelah itu Allah memudahkan zikir dengan dengan hati. Jangan gara-gara tidak khusyuk lalu tidak mau berzikir, tidak. Di saat kita masih bisa berzikir dengan lesan kita tapi hati kita belum, ucapkan syukur ya Allah puji syukur kepadamu yang telah menjadikan lesanku bisa berzikir. Dengan bersyukur nanti la insyakartum dan akum tiba-tiba kita punya kesukaan di dalam hati. Kemudian ada lagi zikir dengan hati saja tanpa lesan dapat keutamaan dan itu hakikat. Hakikat zikir adalah dengan hati. Maka kalau ada orang berzikir dengan hatinya membaca salat dengan hatinya dapat keutamaan tapi lidahnya tidak mendapatkan pahala pahala berzikir dan bersolawat dengan lidahnya dan lidah adalah anggota tubuh. Makanya tangan yang menulis sholawat akan mendapatkan pahala. Mata yang membaca sholawat mendapatkan pahala Hati yang bersolat mendapatkan pahala. Jadi kalau anda membaca dengan hati saja mendapatkan pahala hati. Kalau dipilih mana lebih utama antara lesan dengan hati, hati dong. Sebisa mungkin adalah dua-duanya. Tapi kalau masih pemula, biarkan kita berdikir dengan lidah kita. Biarpun hati kita belum terus karena kita kita belajar. Jangan sampai kita menyerah. Oh, saya itu gak khusyuk kalau dikir. Ya sudah, kalau khusyuk nggak diterima, mending saya gak sedikir. zikir. saya juga gak khusyuk. Oh, enggak begitu. Sebab lidahmu adalah anggota tubuh. Kebaikan yang dilakukan oleh lidahmu juga ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan diberi pahala. Ada pertanyaan berikutnya. Upaya menjauhkan Nabi Muhammad ini kita kita kita cermati ucara upaya menjauhkan kita dari Rasulullah itu bermacam-macam upaya. Mulai dari merendahkan Nabi Muhammad SAW, memfitnah Nabi Muhammad agar kita benci dengan Rasulullah. Seperti, seperti yang kita ceritakan tadi. Ada lagi upaya menjauhkan Nabi Muhammad dengan cara memutus kita dari Nabi Muhammad dengan cara mengajari kita untuk benci dengan sahabat Nabi. Nah, kalau sudah benci dengan sahabat Nabi tidak akan sambung dengan Rasulullah. Yang menukil ilmunya Rasulullah adalah sahabat Nabi. Sekarang ada upaya akidah-akidah orang yang mengatakan sahabat Nabi Abu Bakar adalah pengkhianat, Siti Aisyah adalah pelacur. Oh, ini bahaya. Ada kelompok ini. Sebetulnya ini adalah kelompok yang ingin menjauhkan kita dari Nabi Muhammad. Putus kita diam-diam dengan Nabi Muhammad. Ada lagi kelompok yang menjauhkan kita dengan Nabi Muhammad dengan cara menanamkan kebencian kepada ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhir-akhir ini ada menjauhkan kita dari Nabi Muhammad dengan cara apa? Berbicara tentang urus urusan kearaban. Sehingga jangan sampai kita kagum dengan Arab. Awas hati-hati. Nabi Muhammad adalah Arab loh ya. Sebetulnya tujuannya adalah Nabi Muhammad akan dijauhi. Kita pengen Islam Sunda, Islam Jawa, Islam Batam nanti dan ini. Islam kita adalah Islam Nabi Muhammad. Adapun Nabi Muhammad Arab, kita hargai kearapan Arab mulia. Karena apa? Di situ ada Nabi Muhammad SAW. Makanya mencaci Arab, mencaci Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi mengatakan, "Haibul Arab li thalatin," cintailah Arab karena tiga hal. Li'anni Arabi karena aku adalah orang Arab. Loh, tapi kan orang Arab ada Fir'aun, ada Abu Jahal. Eh, saya kita tidak suruh niru Fir'aun, Abu Jahal. Kita nurus niru, suruh niru siapa? Nabi Muhammad SAW. Sehingga ini adalah upaya-upaya menjauhkan kita dari Nabi Muhammad SAW. Alaihi Kita kalau ada Arab, kita harus menghargai Arab karena Nabi Muhammad. Kalau ada orang bejat dari Arab, bukan Arab yang kita benci, tapi kebejatannya. Nah, lalu sikap kita bagaimana? Jika ada orang mencaci Nabi Muhammad SAW? kisah seorang dari penulis atau membuat karikatur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak di antara orang yang menulis cerita tentang Nabi Muhammad dari orang di luar Islam sana karena mereka terfitnah. Mendengar informasi tentang Nabi Muhammad dari orang yang tidak cinta dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk penulis karikatur itu di saat didatangi oleh seorang ulama Ternyata dia diam dikasih tahu Nabi Muhammad tidak seperti yang kau buat. Nabi Muhammad seperti ini. Mereka itu membuat seperti itu karena tidak tahu Nabi Muhammad. Kecuali memang ada orang memfitnah Nabi Muhammad inilah. Tapi ada sebagian dari orang yang tidak mengerti tentang Nabi Muhammad. Contoh, kalau kita pergi ke Korea, kita pernah pergi ke Korea. Orang itu benci, ada sebagian orang itu benci dengan Islam. Cerita, orang-orang Islam Korea cerita Buya. Orang di sini tuh sudah benci dengan Islam. Kenapa? Islam nembak, Islam membunuh, Islam ini. Wah. Jadi memang wajah Islam itu selalu wajah Islam yang ekstrim itu adalah bukan Islam sesungguhnya. Itu dibaca oleh sekelompok orang itulah Islam. Berarti orang-orang itu adalah orang yang kena fitnah. Sama orang yang menulis Nabi Muhammad dengan catatan-catatan merah itu sebetulnya karena dia belum kenal Nabi Muhammad SAW asalkan hatinya belum tertanam kebencian mudah untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya saya kembalikan kepada kisah dulu ada namanya Hasan bin Thabit Hasan bin Thabit itu belum pernah tahu Nabi Muhammad tidak pernah punya permusuhan dengan Nabi Muhammad tapi dia kafir tapi dia punya air ulum jadi kalau dia punya syair ditulis hari ini besok sudah langsung terkenal di penjuru Arab kalau bahasa kita tuh lagunya populer gitu loh lagu jadi lagu populer terkenal seluruh dunia akhirnya orang Arab orang kafir Quraisy menyewa Hasan bin Thabit wahai Hasan aku pengen engkau membuat syair untuk menghujat Muhammad aku kasih duit ada beberapa pun di uang diberikan senang Hasan bin Thabit membuat syair beberapa bed saja beberapa baris saja mendapatkan duit banyak baik aku akan hujat Muhammad siapa Muhammad Muhammad adalah pendusta gini gini gini gini baik tapi aku seorang penyair ulung tidak akan menghujat seseorang kecuali aku lihat dulu. Aku ingin tahu Muhammad. Baik. Tunggu Muhammad ada di situ. Betul. Hasan bin Thabit menunggu waktu Nabi Muhammad lewat. Di saat melihat Nabi Muhammad lewat, terkagum, kembali pundinya dilemparkan kepada orang-orang kafir itu lalu berkata, "Aku tidak bisa menghujat Muhammad." Bahkan dia mengucapkan kalimat syair yang indah, Inilah itu anwarahu sata'at Aku tak terkala melihat wajahnya itu menyala. Wada'tu min khifati kaffi 'ala basari, aku letakkan tanganku di atas mataku. Khaufan 'ala basari min husni suratihi, aku takut mataku ini karena begitu memancar indah dari wajahnya. Walasu anduru ila 'ala qadari, dan sungguh aku tidak bisa melihat kecuali hanya sepintas-sepintas karena begitu cahaya Nabi. Nurun ruhun minan nur memancar dari dalamnya itu jiwa seperti cahaya fijismin minal komari dan badannya pun menyala seperti rembulan dikatakan seperti rembulan kahilyatin nusidat minal anjubiz zuhuri sehingga Nabi Muhammad, sehingga Muhammad itu mulai dari semua anggota tubuhnya itu seperti rangkaian-rangkaian bintang kejora kemudian mengatakan aku tidak mau denganmu ini duit ambil aku akan menuju Muhammad aku ikut Muhammad lalu ikrar bersahadat di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadi penyair ulungnya Nabi Muhammad yang pernah menyandungkan syair wa asana min kalam taraqat wa ainu ajmalu min kalam talidin nisa'u ya Rasulullah sungguh seganteng wajahmu tidak pernah mata ini melihat dan lebih tampan darimu tidak pernah ada wanita yang melahirkannya khuliqta mubarra'an min kulli aibi kau tercipta dari segala kau tercipta bebas dari segala kekurangan ka'annaka khuliqta kama tasya'u seolah-olah engkau terlahir itu pesan dulu ingin hidung yang paling bagus ingin mata yang paling bagus ingin kulit yang paling bagus akhirnya menjadi Islam karena apa tidak ada kebencian di dalam hatinya dan banyak orang penulis-penulis kotor Nabi Muhammad setelah datang ketemu Nabi Muhammad mencerita, mendengar cerita Nabi Muhammad yang sesungguhnya menjadi berubah sekarang kalau ada orang semacam itu kita lihat orang yang mencaci Nabi Muhammad kita lihat apakah dia dari dasar kebencian atau tidak tahu makanya jangan buru-buru kalau dari dasar tidak tahu, kasih tahu. Insya Allah cepat tobat. Karena apa? Selagi tidak ada kebencian, akan mudah masuk Islam. Dan alangkah banyaknya. Dan sadar atau tidak, bersama film tentang Nabi Muhammad, dan juga bersama karikatur Nabi Muhammad, heboh dunia, ternyata di barat sana dan di Eropa, orang masuk Islam berbondong-bondong. Karena orang pada penasaran, siapa si Muhammad, siapa si Muhammad. Ya. Makanya sikap kita kalau memang orang itu tampak kebencian dan kedengkian. Kalau memang dia layak diperangi dan kita mampu, kita perangi dia. Tapi kalau permasalahan adalah orang yang tertipu, jangan buru-buru. Kalau orang tidak tahu, ya, tidak tahu namanya tidak tahu. Orang Badui datang kepada Nabi Muhammad, tapi kita harus marah loh ya. Nabi Muhammad akhlaknya mulia. Ada orang datang kepada Nabi Muhammad SAW, orang Badui. Tiba-tiba narik sorbannya. Muhammad, aku ingin itu. Sorba, sorbannya ditarik. Sampai leher Nabi Muhammad yang putih itu sampai memerah. Karena begitu kuat tarikan sorbannya. Sahabat Nabi melihat Nabi Muhammad dibegitukan, mengurus mendang, uh, dibunuh. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad jangan jangan lakukan itu. Akhirnya orang Badui tadi diajak masuk ke dalam kamar. Kamu pengen apa sih? Aku pengen bajumu. Diambilkan apa lagi? Semua dikasihkan. Aku belum baik kepadamu. Melihat wajah Nabi Muhammad. Selama ini melihat wajah Nabi Muhammad dengan pintas-pintas saja. Setelah melihat wajah Nabi Muhammad dan lihat perilaku Nabi Muhammad, tiba-tiba menitikkan air mata. Lalu berkata, aku telah salah. Aku ikut saja kepadamu, wahai Muhammad. Kalau ikut kepada aku ucapkan kalimat syahadat. Asyhadu alla ilallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya masuk Islam. Kemudian orang tersebut mau pamitan, aku pamit Muhammad, aku malu. Bentar. Jangan. Kamu jangan keluar. Kalau kamu keluar dibunuh di luar itu karena di luar itu orang sudah menyiapkan pedang. Lalu gimana? Aku akan temani engkau keluar. Setelah itu ditemani oleh Rasulullah keluar. Sahabat Nabi yang sudah siap dengan pedangnya kaget melihat orang yang tadi beringas ternyata keluar dengan tetesan air mata. Lalu bertanya, "Ya Rasulullah, ada apa? Apa yang terjadi?" Nabi Muhammad mengatakan, "Ini adalah sekarang menjadi saudaramu." Coba kalau tadi kau kau tusuk dengan pedang dia mati dalam keadaan kafir atau kalau dia lari terbirit-birit tambah benci kepada Islam. Akan tapi setelah aku lembuti ternyata dia menjadi masuk Islam menjadi saudaramu. Dibeluk dan menangis semuanya. Jadi jangan buru-buru. Cemburu ada akan tapi jangan salah alamat. Orang itu orang yang tidak mengerti atau memang orang membawa fitnah. Kalau orang membawa fitnah jika kita mampu berperang kita perangi dia. Kemudian di negeri ini ada aturannya. Jangan sampai kita tampak karena apa? Kita itu dibaca. Biarpun kita ini benar, ternyata kita berbuat benar pun ternyata kadang dianggap salah. Kita tidak punya media. Kita makanya kita harus membentengi. Kalau memang ada orang menghina Nabi Muhammad, kita harus membuat protes. Kalau dia melalui media, kita jelaskan melalui media. Kalau masalah membunuh, entar dulu. Karena kadang-kadang ini adalah orang yang tidak berguna disuruh begitu karena apa? Nyawanya memang tidak berguna. Dibuat Allah adalah orang agar tambah orang Islam membunuh nanti baru. Oh mereka cerdas. Ini hanya tikus-tikus murah. Eh kamu tulis begini nanti orang ribut Nah, alirannya apa? Umat Islam membunuh dia. Gak, padahal yang dibunuh adalah orang gak ngerti dan mungkin orang bahlul, orang tidak. Nah, maka kita harus bijak terus karena selama ini kita adalah dalam bahasa bahasa tahat bahasa bahasa sekarang tahat fikofasil ittiham. Orang Islam itu kayak dituduh terus. bener dianggap salah. Kita tidak punya media. Televisi nggak punya, radio nggak punya. Biarpun kita ngomong bener dipotong saja jadi salah, tersebar saat dunia. Makanya paling takut kalau kita diajak wawancara televisi nasional tuh. Kalau saya ceramah yang utuh begitu. Kalau dipotong nggak, nanti dipotong yang nggak enak. Kesebar dunia saya nggak punya media, merusak semuanya. Sering ada datang kepada kita, punya mau wawancara sebentar berapa? Dua menit. Waduh, dua menit. Ngomong saya nggak mungkin dua menit, lima menit nanti ngomongnya. Dipotong dua yang nggak enak, hancur saya. Karena kita tidak punya media, kita tidak punya media. Maka dari itu cemburu ada. Sikap kita apa pertanyaan cerdas? Sikap kita apa? Kita harus marah. Paling tidak untuk mengukur kita punya cinta atau tidak, kita marah atau tidak. Cuman marah itu harus dikontrol dengan akal sama syariat. Kemudian sama akhlak. Tidak boleh kita brutal. Apakah semua yang mengucapkan kalimat Allahu Akbar karena Allah? Pada zaman Nabi lihat ada orang mengucapkan kalimat Allahu Akbar hanya pengen disebut sebagai pemberani. Di akhirat nanti dalam hadis Bukhari, nanti di neraka ada tiga orang yang bakal dinyalakan api neraka pertama kali untuk mereka. Pertama ustaz. Yang menuntut ilmu bukan karena Allah niat ustaz munafik. Yang kedua adalah orang dermawan tapi pengen disanjung cok bukan karena Allah. Yang ketiga adalah orang mati di medan laga. Dia menyuruh Allahu Akbar. Akan tapi ternyata bukan karena Allah hanya pengen disebut pemberani. Mungkin Anda adalah termasuk orang yang ikut dalam perjuangan tapi ingat hati-hati. Jangan sampai kita itu setiap ada permasalahan harus tampak kita hanya besok melihat di koran ada enggak. Allah Kalau tidak kelihatan di koran dianggap kita tidak pemberani. Pengen dianggap sebagai orang yang paling berani. Wah ini kelompok uh, uh, apa namanya? Pembela apa pejuang Islam ini anggap saja pejuang Islam apa? Pejuang Islam grup Al-Bahjah. Anggap saja. Kita usah nyebut orang lain. Sehingga setiap ada permasalahan memang sudah disuarakan untuk bersuara. Bahkan mungkin ngundang media liput. Hanya pengen dilihat di media, begitu saja. Bukan, akan tapi untuk mengukur keimanan dalam hatimu adalah jika ada orang mencaci Nabi Muhammad harus ada marah di dalam hatimu. Akan tapi setelah marah harus dimanage dengan akal sama syariat. Orang itu perlu dimarahi atau tidak. Jangan dia sebagai alat. Jangan dia dia adalah orang gak ngerti kalau Nabi Muhammad adalah mulia baru setelah itu kita bertindak kalaupun dia adalah orang yang sengaja mencaci merendahkan Islam gimana aturannya ada jalur hukum sana kita adukan kepada ini kalau ternyata jalur hukum tidak bisa kita mau ngajak perang oh nggak bisa oh kita hanya 10 orang 1000 orang memerangi negara ini tapi paling tidak kita tambahkan dengan koran dan sebagainya kami menolak dengan ini semuanya ya tambahkan kalau itu adalah adalah kebatilan tapi menjadi masalah adalah ada orang munafik yang membela hal-hal semacam ini kadang-kadang lah musuh kita ternyata paling enak kalau musuh kita orang Yahudi dan Nasrani dari masa ke masa gampang. Tapi munculnya orang-orang aneh seperti Islam liberal yang ngaco. Setiap ada orang ada orang batil itu dibela. Ada kebatilan dibela. Masya Allah. Ini problem musibah kita ini, Masya Allah. Orang munafik pada zaman Nabi. Maka Nabi itu paling enak. Kalau urusan sama orang Yahudi, orang Yahudi takut dengan Rasulullah. Orang Nasrani takut dengan Rasulullah, tapi orang munafik ini. Kalau malam hari kumpul dengan Nabi Muhammad, eh, kalau malam hari kumpul dengan orang Yahudi, siang harinya dengan Nabi Muhammad. Satu membuat masjid. Kalau zaman sekarang membuat satu lembaga atau membuat satu kajian. Tapi kajian Islam isinya memfitnah lah itu loh manusia-manusia aneh. Pada zaman Nabi sudah ada yaitu membuat masjid. Lah masjid, masjid kan bagus. Agar tapi masjid itu ternyata masjid pendapatnya orang Yahudi dibangun oleh orang Muslim munafik ternyata di masjid ini keluar fitnah maka Nabi Muhammad menghancurkan masjid ini yang disebut dengan masjid Diror padahal masjid yang dihancurkan oleh Rasulullah SAW jadi itulah sikap kita sikap kita jangan buru harus pakai akal sama syariat semangat kalau tidak barengi akal dengan syariat namanya akhlak jelek namanya tahawur merusak Islam itu sendiri tapi marah harus minimal tuh marah tuh mengukur iman kita kalau kita tidak ada marah, tidak punya cemburu dengan Nabi, tidak punya cinta dengan Nabi. Dan marah itu bukan dibuat-buat loh ya. Mungkin kita menangis di saat sendiri, bukan di depan orang. Awas hati-hati. Coba. Kalau anda melihat ada orang mencaci Nabi Muhammad, kita menangisnya di mana? Di depan orang atau di tempat yang sembunyi? Itu duduk. Gak usah kita pamer dulu. Allah wabar, jihad. Loh, ntar dulu ente. Ente sudah nangis waktu sendiri tuh loh. Karena Nabi Muhammad dicaci. Nabi Muhammad direndahkan Nabi Muhammad di Allah ini mestinya kita marah tanpa harus lihat orang ini karena apa? suara hati tapi kalau model action oh kurang ajar karena orang lihat di saat tadi diam saja oh ini ada orang yang si Nabi Muhammad siap-siap kelihatan awas ini ada waktu diam-diam nggak marah dia kelihatan orang baru mulai marah ini ada apa ini ya <laughs> coba ini kalau mengucap ujian di hati kita semuanya Silakan yang bertanya. Satu saja karena waktu. Sini dulu ke depan. Kasih mic. Dua biar adil kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Ya ya. que canción de ada satu hadis dari Sayyidina Imran ibn Husayn suatu ketika ini hadis sahih di situ ada orang menyenandungkan syair di masjidnya Rasulullah ada orang menyenandungkan syair di masjidnya Rasulullah saat itu Sayyidina Umar falah Umar lah Sayyidina Umar itu melihat dengan pandangan yang kurang senang Kemudian Sayyidina Umar bin Husin mengatakan bahasanya, demi Allah, aku pernah membacakan syair di sini di tempat ini dan di sini ada orang yang lebih bagus darimu wahai Umar. Artinya ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi menanjungkan, menyandungkan syair pujian untuk Nabi Muhammad, apalagi sholawat, adalah boleh dilakukan di masjid, hadis sahih dan ini tidak bisa diingkari. Cuman permasalahannya adalah, bolehkah nanti ada dua, seorang wanita di depan kaum laki-laki, atau bolehkah dibarengi dengan rebana kalau atau Allah musik rebana khusus kalau seandainya sholawat dibarengi dengan rebana khilaf di antara para ulama kebanyakan ulama tidak menginginkan yang demikian itu tapi ada sebagian ulama karena satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah khilaf di antara ulama Tentunya kalau sudah hilaf pada ulama, jika masjid tersebut tidak mau dengan rebana, Anda tidak usah memaksakan masukkan rebana ke tempat tersebut. Kalau ternyata di sebuah masjid sudah ada rebana, ada hilaf kita tidak usah marah-marah. Jadi nyantai saja. Dalam hadis masalah hadis pernikahan, a'linun nikaha fil masjid wadribu alaihi biduf. Kalau nikah itu hendaknya diilankan di masjid. Karena di sini ahli iman. Kemudian pukul rebana. Dari riwayat inilah sebagian ulama menjadi dijadikan sandaran memukul rebana di masjid tatatannya adalah tidak mengganggu orang yang lagi sholat dan seterusnya. Artinya ini masalah khilaf. Makanya kalau ini masalah khilaf, jangan Anda memaksakan memasukkan rebana ke dalam masjid satu. Kalau ternyata ada orang biasa memukul rebana yang di masjid, ya sudah jangan ribut, jangan marah. Oh, namanya khilaf. Ini sekarang sudah hawa sudah biasa. Seperti di Hadrobat sendiri ada masjid Ba'alawi tidak ada rebana. Tapi di masjid lain ada rebana. Nah, khilaf menghargai khilaf. Yang menjadi masalah adalah orang merasa paling benar seolah-olah dia malaikat selesai. Balik ada pun wanita suaramu adalah untuk suamimu hendaknya. Kalau ada lingkungan wanita boleh. Wanita dengan wanita menyandungkan syair-syair untuk Rasulullah SAW adalah sangat uh, sangat diinginkan Mungkin ada seorang yang pandai menyusun kalimat-kalimat indah sastra. menyandungkan syair boleh. Cuma di dalam masjid boleh, akan tapi kalau urusan masalah rebana, mohon dilihat kebiasaan di tempat tersebut. Pokoknya jangan sok merasa paling hebat deh. Kalau mengatakan, wah ini nggak benar nih maksiat, neraka, jahanam. Wah, eh neraka jahanam hati-hati ini gara-gara orang mukul rebanan di masjid ntar dulu dong jadi masalah khilaf, kalau sudah ada orang, ini sudah biasa, biarkan semacam itu. Karena ini mungkin menggugah orang ingin datang. Tapi kalau sudah masjid itu tidak mau, juga jangan dipaksain. Memaksa ini adalah sifat jelek manusia ini. Sok paling hebat. Harus nih, rebana. Ya sudah, kalau rebana selesai. Dan kita juga begitu di Jawa sana. Buya, nama rebana. Kalau tidak mau rebana, jangan pakai rebana. Ngapain pakai rebana? Jangan diseksa orang dengan ketidaknyamanan denganmu itu. Selesai. Kali kita punya hadroh. Dia tidak boleh hadrat. Jadi apa mana tidak boleh. Yang penting pengajiannya nyampe, selesai. Solawatnya boleh kan? Boleh, selesai. Ini masalah. Cuman kadang-kadang ini loh. Egoi paling hebat. Maksa itu harus pakai rebana. Uh, Tapi kalau rebana langsung ahli surga begitu. Sisi lain juga begitu, yang nggak mau rebanaan seolah nggak, Hei, eh, ini kenapa kok harus seperti ini? Umat ini kok jadi musuhan terus ini? Hah? Jadi yang nggak mau pakai rebana ya silahkan di masjid, tidak ada masalah. Yang sudah pakai rebana ya nggak apa-apa, tidak ada masalah. Akan tapi tolong ya, jangan waktu ini, waktunya harus diatur, ditata dan sebagainya. Bahkan Nabi pernah melihat orang-orang Habasah bermain tari tradisional di dalam masjid hadis sahih. Dan situ ada sesuatu yang dipukul suara-suara. Dan Nabi membiarkannya sampai Siti Aisyah melihatnya. Ini adalah termasuk uh, seni bercintanya Nabi ya saya sering menyebutkan Siti Aisyah minta ya Rasulullah aku pengen lihat Rasulullah lihat Aisyah dari rumah Nabi melihat orang di, di anun masjid main main main tari tradisional lalu Siti Aisyah melihat kau di belakang gua Aisyah sehingga Siti Aisyah bercerita aku melihat orang-orang menari dan mukul pukulan itu aku melihat dan aku berada di belakang Rasulullah dan dan daguku ada di pundak Rasulullah wa kana khaddi ala khaddi sallallahu alaihi wasallam dan pipiku nempel pipinya Rasulullah pandangan indahnya itu cerita tentang apa? Maniman. Ajar tidak ada masalah. Tolong jangan keras. Keras kepala maksudnya itu. Entah entah yuk, entah-entah punya hadroh paling bagus harus masuk semua masjid tuh. Ini aneh-aneh, jangan dipaksain semacam itu. Sisi lain ada digit-digit manduk neraka, haram, neraka, haram, bid'ah, bid'ah sesat. Wah, uf, uh, jadi sesak semuanya nanti lihat. Ya. Karena ulama kita semuanya itu ulama ulama yang mengatakan haram pun punya adab mereka urusan hilaf ini urusan hilaf baik kemudian yang yang kedua pertanyaan tentang uh, masalah iman ya eh? al iman iman itu urusan di dalam hati tapi ada hubungannya dengan yang dibandang hubungannya dengan yang didengar hubungan dengan siapa yang ada di kiri kanannya kalau ingin menjaga imanmu maka jagalah siapa yang bersamamu termasuk duduk dengan siapa bergaul dengan siapa sampai dikatakan ad-din amanah faltandur aman ta'khud dinak dengan siapa kau belajar ilmu agama itu satu al-baru ala dini khalilihi yang kedua adalah dari Nabi Orang itu tergantung bagaimana agama sahabatnya. Kalau engkau merasa imanmu sering turun, mana yang bertanya tadi? Yang bertanya lupa. Ya. Kalau imanmu sering turun, maka ketahuilah harus berkawan dengan orang yang kuat imannya. Maka jangan sekali-kali menjadi orang sombong. Oh, saya mah iman saya kuat, enteng. Saya bergaul dengan siapa saja, Mamat. Oh, ini orang paling sombong. Kita harus merasa takut kalau bergaul dengan orang yang berbeda akidah dengan kita. Makanya jangan menyekolahkan anak di tempat orang yang suka mengkafir-kafirkan orang. Awas, ke bawah anak. Jangan main-main, cabut dengan paksa. Sebelum anak kita kemakan sehingga anak kita menjadi orang mudah mengkafirkan sana, syirik sana. Uh. Karena akan ke bawah ini, keimanan ini. Jangan main-main. Maka dengan siapa anak kita bergaul kita harus tahu. Dengan siapa anak kita duduk kita harus tahu. Kita dengan siapa bergaul? Lihat. Kalau kita duduk dengan ahli iman subhanallah, ini hakikat. Kita duduk dengan kiai, mohon maaf dengan ulama yang saat ini saat ini kita cintai, susah maksiat. Yang biasanya pelotot, pelolot tolak toleh sana, coba kiai jadi gini khusus. Dan semakin dekat kepada Allah itu hakikat. Maka berkawanlah dengan orang yang baik. Jangan ngentengin, "Oh, saya masih kuat iman, nggak ada masalah. Saya sekolah di mana saja aman." Eh, orang yang merasa aman tidak aman. Tapi orang yang selalu waspada akan aman. Orang hati-hati takut kepleset aman. Yang naik ada ketebuk nanti. Waspada dalam iman. Imam Ali orang yang paling takut imannya dicabut. Maka jangan ngentengin dengan siapa engkau menikah, dengan siapa engkau bergaul, dengan siapa engkau belajar. Ini harus hati-hati, jangan ngentengin. Ada sebagian belajar di tempat yang membahayakan. Alasannya apa? tapi saya kan bisa milih mana yang hak, mana hak dan mana yang batil. Eh, gurumu yang bejat itu, yang sesat itu lebih pintar dari kamu. Masa belajar ilmu agama dari orang kafir yang ada di Amerika sana kan aneh. berakar ilmu sujud, dia tidak pernah sujud, aneh. Alasannya apa? Saya bisa memilah. Oh, belum apa-apa sudah sombong. Saya bisa memilah. Makanya guru kami Habib Hasan bin Ahmad Bahrul mengatakan, "Saya tidak akan mengirimmu belajar ke tempat lain kecuali aku sudah tahu di tempat tersebut." Bukan katanya orang, aku akan ziarah ke sana, aku akan kunjungi di sana. Akidahnya kayak apa? Sehingga waktu kita belajar Yaman diantar oleh beliau ini loh karena anak muridku adalah mahal. Tidak boleh keliaran pergi ke sana kemari. Dan kita pun punya santri begitu. Kalau minta Buya saya pengen sekolah di mana? Entar dulu. Saya tidak akan izinkan kecuali saya melihat di sana. Kayak apa di sana? Bukan mentang-mentang dapat beasiswa enggak apa-apa nak beasiswa biarpun kau masuk neraka enggak apa-apa. Enak aja. Mau kemana ini beasiswa? Mending bayar tapi selamat dan semua yang kita bayarkan akan jadi amal jariah ini sering orang tua ini bangga dengan anaknya yang cerdas dapat beasiswa tak taunya keluar imannya na'udzubillah mau apa ini kalau kita sudah bayar ke sebuah sekolah biarpun itu kita bayar mahal kalau ternyata sekolah itu menyesatkan cabut demi keselamatan anak kita cuma dikata apa? eman duit tapi gak eman anak sayang duit tapi tidak sayang anak na'udzubillah dan ini muncul orang-orang akhir zaman ini ya kawanmu siapa belajarmu dengan siapa menikahmu dengan siapa ini penting sekali untuk menjaga imanmu agar tidak hilang tidak runtuh tersebut baik jangan lupa khusus ibu-ibu yang merasa ibu-ibu besok datang kalau ibu-ibu nggak datang berarti ibu bukan ibu-ibu bapak-bapak pengajian dengan Umi Kamis besok 4 Januari di Perum Bonavista Blok F nomor 2 masuk Perum Bonavista langsung kelihatan nanti ada ada kumpulan orang besok pagi dimulai jam 8 pagi jam 8.30 ya sampai selesai ibu-ibu semuanya ya adik-adik tetangga diajak semuanya untuk syiar untuk menanamkan kecintaan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jangan lupa untuk selalu diinformasikan kepada saudara radioku Big Radioku 104,7 FM yang sekarang masih di dibenahi untuk dibesarkan dan semoga besok sudah beres akan dibesarkan insyaallah suara radioku sudah akan didengar di Singapura seperti di dalam rumah karena kita besarkan dan semoga Allah memberikan kemudahan dan menerima amal baik yang berjuang di dalamnya dan semoga Allah menjadikan kita adalah pecinta-pecinta Nabi Muhammad yang sesungguhnya mari kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad irhamna wa la tu'adzibna وانصرنا ولا تخذلنا وعافنا ولا تمردنا واكرمنا ولا تهنا واثرنا ولا تثر علينا انك على كل شيء قدير اللهم يا الله muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah tambahkan kecintaan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad dan berikan kepada kami sebab-sebab kami cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad jauhkan kami dari sebab-sebab kebencian kepada kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah jadikan anak-anak kami anak-anak yang mencintai kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah Sungguh kami tidak rela jika ada salah satu dari anak kami tidak kenal kekasihmu Nabi Muhammad. Dan ampuni para orang tua-orang tua ini yang selama ini telah salah mendidik anak-anak mereka. Ampuni orang tua yang selama ini tidak mengenalkan anak-anak mereka kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Akan tapi kami mohon jadikan malam ini malam perkenalan mereka dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah kami ingin selalu ingat dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Jangan kami lupa, jangan sampai kami lupa biarpun sedetik kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Kami ingin selalu ingat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah. Allah Ingat dengan pikiran kami Ingat dengan hati kami ya Allah Kekasihmu Nabi Muhammad Dan kami mohon ya Allah Seperti engkau kumpulkan saat ini Kami kumpulkan kelak di surga Seperti engkau kumpulkan kami saat ini Kami mohon kumpulkan kami kelak di surga Bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah Ya Allah Seperti engkau mudah mudahkan lidah kami mengaku cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad Mudahkan hati kami untuk mencintai kekasihmu Nabi Muhammad Anak-anak kami mudahkan mereka untuk mencintai kekasihmu Nabi Muhammad Orang tua kami jadikan mereka mencintai cinta kekasihmu Nabi Muhammad dan kami mohon ya Allah seperti engkau kumpulkan saat ini kami kau mohon kumpulkan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad dan kami mohon ya Allah kami mohon ya Allah yang sempit rezeki lapangkan rezeki mereka berkat kekasihmu Nabi Muhammad yang sakit sembuhkan berkat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah ya Allah dan kami mohon ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat berkat kekasihmu Nabi Muhammad dan kami mohon ya Allah berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami kedekatan kepada kekasihmu Nabi Muhammad Berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ketulusan dan keikhlasan ya Allah dan berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah dan kami mohon kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas ya Allah yang bisa berjuang bersama kami orang tulus dan ikhlas ahli surgamu ya Allah kirim dan jadikan kami semua ini pejuang-pejuangmu ya Allah pembela-pembela kekasihmu Nabi Muhammad dan kami mohon bersihkan hati kami jauhkan kami dari kedengkian kepada umat kekasihmu Nabi Muhammad jauhkan kami dari kebencian kepada umat kekasihmu Nabi Muhammad kami mohon ya Allah jika ada orang berbuat Salah kepada kami jika ada orang menyakiti kami jika ada orang berbuat zalim kepada kami jika ada orang menfitnah kami, kami mohon ya Allah jangan kau timpakan musibah kepada mereka ya Allah. Sungguh ya Allah kami tidak ingin mendendam. Sungguh kami tidak ingin ada orang masuk neraka gara-gara berbuat salah kepada kami. Ampuni mereka dan berikan kesadaran kepada mereka dan muliakan ya Allah mereka di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Allah jauhkan kami ya Allah dari kesombongan, jauhkan kami dari kemunafikan. Ya Allah kami mohon siapapun yang ada di kiri kanan kami, jika mereka di hati mereka ada kemunafikan kami mohon berikan kepada mereka keimanan dan ketakwaan yang sesungguhnya ya Allah dan kami mohon ya Allah ya Allah berikan kepada kami semua husnul khatimah dan kami mohon jauhkan kami dari segala kemaksiatan dan kehinaan ya Allah jauhkan kami dari segala kemaksiatan dan kehinaan ya Allah jauhkan kami dari kemaksiatan dan kehinaan ya Allah dan kami mohon jauhkan kami dari zina yang busuk hina dan kehinakan ya Allah yang saat ini sering terjadi di sana seni perzinaan yang hina dan busuk itu maka kami mohon ya Allah jika ada hambamu yang pernah terpleset dari hina dan busuknya zina kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka mereka dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak kau seksa bencikan kami kepada zina ya Allah dan jauhkan kami dari makan riba jauhkan kami dari meninggalkan solat jauhkan kami dari minuman keras jauhkan kami dari berjudi jauhkan kami dari segala yang kau murkai ya Allah kau maha tentang keadaan kami ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat dan kami mohon ya Allah berikan kepada kami semua husnul khatimah ya Allah dan istiqomah ya Allah husnul khatimah mati dalam keadaan iman iman dan kami mohon Tuhan ya Allah jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak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 Dan khusus ibu-ibu, bapak-bapak masa datang karena nanti ada hadrahnya ibu-ibu. Ini hadrah khusus dari Cirebon nanti datangnya. Insyaallah mohon dihadiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah barakallahu masyaallah jangan khawatir Ya marhaban insyaallah. Insyaallah kasih jazakumullah. Masyaallah ya marhaban pasti. Syarakallah masyaallah. Makasih. Barakallahu fikum. Masyaallah. Insyaallah. Syukran. Masyaallah. Ya Allah. غلط فكر ما شاء الله فكرة غلط